Bismillahirrahmanirrahim. Tugas repetisi ayat ketiga bagian kedua. Wa yuqimunas shalah. Wa termasuk huruf saudaranya al adfu. Wa artinya dan. Wa dan au an taufa maka am atau shalala. Amma adapun summa kemudian Bal bahkan hatta hingga lakin akan tetapi Bal bahkan hatta hingga lakin akan tetapi Itu semua huruf al-adfu dan artinya. yuki muna termasuk mudore karena berawalan yu. Ciri-ciri mudore berawalan ya yutatu aunanu. <clears throat> tasrif mudore yukimuna yukimu yukimani yukimuna tukimu tukimani yukimna tukimu tukimani tukimuna tukimina tukimani tukimna ukimu nukimu yukimuna domirnya hum kemudian as termasuk isim karena berawalan al ciri-ciri isim itu ada delapan berakhiran tanwim dan ber akhiran kasro berawalan al dan mamimu diawali awamilul ismi menunjukkan nama dan berwazan fa'ilun kata majemuk itulah तेरी तराही